untuk mengatur kerajaannya. Dan siapa yang bukanlah pemilik, bukan sekutu, bukan penolong, fakat kotaat ala kotuhu maka putus sudah hubungan dengannya. Kemudian yang kedua ada syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah baik doa ibadah atau doa masalah Allah berfirman ia karena aku wa ia karena saya Maka sebagaimana anak isbat al makhlukat asbaban menetapkan makhluk sebagai sebab itu tidak layak dah bukanlah cacat dalam itu rububiyah dan tidaklah menghalangi keyakinan kita bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan tidaklah yujib menyebabkan makhluk itu kita kita berdoa kepada makhluk dengan doa ibadah atau doa masalah. maka demikian pula menetapkan sebagian perbuatan-perbuatan yang haram. berupa syirik atau haram yang bukan syirik sebagai sebab maka itu bukanlah cacat di tauhidul uluhiyah dalam tauhid uluhiyah wala yamna dan di dalam menghalangi keyakinan kita bahasanya Allah sematalah yang berhak untuk mendapatkan ketaatan yang murni. Dan tidaklah mengharuskan kita anestakmil untuk menggunakan kalimat-kalimat dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan jika Allah memukainya dan menghukum seorang hamba karenanya. Sehingga bahaya hal tersebut bagi seorang hamba lebih besar, lebih banyak daripada manfaat. Karena Allah telah menetapkan kebaikan seluruhnya dalam perkara bahasanya kita tidaklah menyembah kecuali kepadanya dan tidak minta tolong kecuali kepadanya. Dia katakan ketika kita menetapkan makhluk itu adalah ada sebab nasi adalah sebab kenyang maka nasi nasi itu jadi sebab kenyang menetapkan makhluk sebagai sebab itu bukan cacat dalam tauhid rububiyah menetapkan makhluk sebagai sebab itu bukan cacat dalam tauhid rububiyah kita meyakini bahasanya nasi itu jadi sebab kenyang air itu jadi sebab hilang dahaga itu bukan cacat dalam bahaya rububiyah keyakinan kita bahwa nasi itu bikin kenyang tidaklah menghalangi kita untuk berkeyakinan tetap berkeyakinan bahasanya Allah pencipta segala sesuatu dan keyakinan kita bahasanya nasi adalah sebab kenyang itu tidak mengharuskan kita untuk berdoa kepada dan beribadah kepada nasi wahai nasi berilah aku kenyang enggak tidak boleh. Dan tidak ada konsekuensi. ini nasi itu sebagai sebabnya tidak ada konsekuensi kemudian harus berdoa dan beribadah kepada nasi. Demikian pula kita meyakini bahasanya boleh jadi orang berdoa kepada Yesus dan terkabul doanya. Itu bukanlah cacat dalam tauhid uluhiyah. Kadzalika isbat ba'dil af'al muharramah min syirkin al-ghairi asbaba. Perbuatan syirik haram itu berdoa kepada Yesus. Kita yakini berdoa kepada Yesus kita meyakini berdoa kepada Yesus itu bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Ini ini tidaklah cacat dalam tauhid uluhiyah. Lu katanya bertauhid kok percaya kalau doa sama Yesus makbul. Nah, tidak, tidak bertentangan. Ya, tauhid uluhiyah itu bertentangan dengan keyakinan bolehnya berdoa kepada Yesus. Kalau orang meyakini boleh beribadah kepada selain Allah, nah ini pertentangan. Namun kalau sekedar orang itu meyakini orang itu percaya ada orang yang berdoa kepada jin berdoa kepada jin itu bisa jadi sebab terkabulnya doa itu tidak cacat dalam tauhid uluhiyah yang bikin cacat itu dia adalah meyakini ada yang berhak beribadah pada selain Allah. Kita meyakini beribadah kepada jin itu tidak benar. Namun kita meyakini boleh jadi orang berdoa kepada jin dan itu terkabul. Ini tidak cacat dalam tauhid ya. Maka meyakini sebagian perbuatan yang haram adalah sebab untuk terwujudnya sesuatu hal layak dah itu bukanlah cacat dalam tauhid uluhiyah dan itu tidaklah menghalangi keyakinan kita bahwa ibadah itu hanya berhak menjadi haknya Allah dan keyakinan kita bahasanya berdoa kepada jin itu bisa terkabul itu tidak mengharuskan kita untuk melakukannya kemudian berdoa kepada jin wala yujib anastamil kalimat wal afal ala karena Allah memurkainya dan Allah akan menghukum hamba yang sebabnya itu dan bahayanya bagi seorang hamba lebih banyak daripada manfaat Mu'amatu ayat Al-Quran dan mayoritas ayat-ayat Al-Quran menetapkan hadal asal kaidah ini. <coughs> Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kotoa memotong dampak dari syafaat jika itu tanpa izinnya. Siapakah yang bisa memberikan syafaat indah di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Wa dan berilah peringatan pada orang-orang yang merasa takut untuk dikumpulkan kepada Allah. Laisalahu min tunihi waliyun wala syafi'. Mereka tidaklah memiliki min tunihi selain Allah waliun pelindung. Wala syafi' tidak pula pemberi syafaat. Wadakir bi dan ingatkan dan berilah peringatan dengannya. Antum bersalah nafsu maka sahabat. tidak tahu bersalah artinya. Bisa dilihat di terjemah. Bimaka sahabat dengan apa yang telah dia usahakan. Laisalah min dunillahi waliyu wa syafi' Tidak ada baginya selain Allah pelindung tidak pula pemberi syafaat. Kul katakanlah anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaduruna. Katakanlah apakah kami akan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya kepada kami. Walau kecik tumuna dan sungguh kalian datang menghadap kami furoda sendirian Bagaimana kami ciptakan kalian awal marah pada pertama kalinya Orang lahir ke dunia ya sendirian ya. Wa tartum makhawalnakum bara'a Dan kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan pada kalian Di belakang punggung kalian kita nah, Tidak dibawa ke akhirat Wa manaram akum akum dan kami tidak melihat bersama kalian pemberi syafaat kalian yaitu berhala-berhala kalian al za'amtum annahum fikum syokat yang kalian beranggapan bahwasanya berhala-berhala kalian itu bisa memberikan syafaat untuk kalian laqad apa bainakum sungguh putus sudah sebab di antara kalian Wadola angkum makuntum tasumon dan hilang dari kalian. Tolak di mana? Di hilang? Fatulah antum dan hilang dari kalian Makuntum tuntas umum segala sesuatu yang kalian sangka Dan surat Al-An'am secara umum adalah surat yang agung Mustamilah mengandung pokok-pokok iman Demikian juga firman Allah Kemudian Allah bersemayam di atas ars Malakum min duni mi wali wala syafi' Tidak ada bagi kalian dari selain Allah Pelindung tidak pula pemberi syafaat dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala aulia sebagai sekutu-sekutu Allah, mereka mengatakan mana butuh illa diqulbuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali supaya berhala-berhala kami ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekat Dan Allah juga berfirman, "Amitakhadhu min dunihi min dunihi syufa'a." Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat Kul katakanlah Apakah meskipun mereka tidaklah memiliki sesuatu Tidak pula berakal Kulilai syafaat jami'ah Katakanlah milik Allah seluruh syafaat Dan surat Zumar adalah aslun azim bihada Membahas kaidah yang sangat penting dalam masalah ini Di antara, di firman Allah wa minan nasi dan di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin di pinggiran. Fain asabahu khairun jika dia mendapatkan nikmat itma'an nabi maka dia mantap dengan iman. Fain asabathum fitnah dan jika dia mendapatkan musibah cobaan ingkolaba ala wajib maka dia berbalik pada wajahnya itu murtad khasirat dunia wal akhirah maka dia merugi di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Dan mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya padanya, tidak pula memberikan manfaat. Dan ini adalah kesesatan yang jauh. Yada'u mereka berdoa kepada orang yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Tapi Isal Maula sungguh sejelek-jelek pelindung dan lebih salah hasil dan sejelek-jelek pelindung. Pembicaraan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai sekutu ke masalah pun adalah bagikan laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah yang tidak bisa melindungi dari angin, tidak melindungi dari hujan adalah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun seandainya mereka punya ilmu. Maka Quran ammatuhu seluruhnya Inna huwa hanyalah menetapkan kaidah yang agung ini yaitu tauhid yang merupakan asal usul kaidahnya kaidah dasarnya dasar Dan perkara yang telah kami sebutkan seluruhnya minta harim itu haramnya doa semacam ini. Al-Quran menyebutkan haramnya doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. nih qad yu'akhir. Pada berdoa kepada selain Allah terkadang yu'akhir memberikan pengaruh. Itu terkadang terkabul. tidak quddirat jika kita anggap atau dianggap bahasanya doa ini adalah sebab atau satu bagian dari sebab untuk terwujudnya apa yang diminta. Wanasu dan manusia secara umum berselisih pendapat tentang doa al-mustaqib liqadail haja. Yang mustaqib diminta agar bisa menjadi sebab terwujudnya hajat. Apakah ada manfaatnya? Orang mohon sakit kemudian berdoa kepada Allah itu ada manfaatnya apa tidak? Terlilit utang kemudian berdoa kepada Allah apakah ada manfaatnya apakah tidak? Itu manusia secara umum kata Syekhul Islam berselisih pendapat. Yang pertama, za'ama keyakinan sekelompok mubtilin ahli batil yaitu ahli filsafat dan orang-orang sufi. Mereka mengatakan bahasanya doa itu tidak ada manfaatnya aslan sama sekali. Ini akidah sufi doa itu tidak ada manfaat. Alasannya, fa'inal masyiah ilahiyah karena kehendak Allah dan sebab-sebab langit. Ima antakuna qad iktadat wujud al matlub. Boleh jadi qad iktadat menuntut adanya apa yang diminta. Jika demikian, fala hajata ila doa, maka tidak perlu berdoa. Orang sakit berdoa, kata orang sufi apa apa manfaatnya? Kan mau ditakdirkan sehat, memang ditakdirkan sehat nggak perlu doa nanti kan ya juga sehat sendiri sehingga doa berarti nggak ada manfaatnya Allah takunu iktadatu atau sebab langit di dalam menuntut apa yang diminta atau ternyata dia tidak ditakdirkan untuk sehat jika dia tidak ditakdirkan untuk sehat fainaidin falayan fa'ud doa maka doa juga tidak ada manfaatnya mau doa ya tetap mau doa minta sembuh berulang-ulang sekalipun ya tetap tidak akan sembuh ini akidah sufi doa itu tidak ada manfaatnya semuanya kembali pada takdir ditakdirkan apa tidak kalau ditakdirkan ditakdirkan siapa tidak kalau ditakdirkan siapa ya ngapain doa kalau nggak ditakdirkan siapa juga Ngapain juga doa? Tidak. Ini pendapat manusia yang pertama itu pendapat sufi. Doa itu tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, Wakola kaumun mimman takalama fil ilmi itu pendapat sekelompok orang yang berbicara tentang masalah ilmu, mereka mengatakan doa itu adalah tanda wadalah dan tanda akan terwujudnya apa yang diinginkan. Maka mereka menjadikan hubungan doa bin matlub dengan isi doa adalah hubungan penunjuk bil matlub dengan apa yang akan ditunjukkan. Bukan hubungan sebab dengan musabab. Maka doa menurut pendapat kedua ini cuma biman zilatil khobar asadi. Cuma sebagaimana berita yang benar wal ilmu sabit dan ilmu yang telah terdahulu. Kalau orang itu diberi ilham untuk berdoa, orang sakit diberi ilham untuk doa sembuh, maka itu adalah tanda kalau dia memang mau sembuh karena dia telah diberi ilham untuk berdoa minta sembuh maka hubungan doa dengan isi doa adalah hubungan dalil bin madlul bukannya doa itu sebab sembuh kata pendapat kedua doa itu bukan sebab sembuh doa itu cuma tanda kalau mau sembuh doa minta sembuh itu adalah tanda kalau mau sembuh bukan sebab mau sembuh bukan sebab untuk mendapatkan sembuh kesembuhan kesehatan yang ketiga masalah pendapat yang benar adalah pendapat yang dianut oleh jumhur umat Muhammad jumhur kaum muslimin yang mengatakan bahwa doa adalah sebab terwujudnya kebaikan yang diinginkan atau yang lainnya Kesairil asbab sebagaimana sebab-sebab yang lain yang ditakdirkan dan disyariatkan. Intinya adalah sebab mau dinamakan sebab atau mau dinamakan juz'an nasabab atau mau dinamakan syarat. fal maksudnya wahid maka maknanya adalah sama. Maka jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan diilhamkan hamba tersebut untuk berdoa dan minta tolong kepadanya. Dan Allah jadikan permintaan tolongnya dan doanya adalah sebab lil khair kebaikan yang Allah tetapkan untuknya. Ini fungsi doa yang benar. Doa memang Allah ilhamkan, doa itu ilham dari Allah. Seorang itu berdoa, namun Allah jadikan doa itu sebagai sebab timbulnya kebaikan yang Allah tetapkan. Oleh karena itu kita katakan karena dia jadi sebab kebaikan maka dia manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab anhu Umar mengatakan inilah ahmilu hamal ijabah Aku tidak memikirkan Al-ijabah tentang terkabulnya doaku ataukah tidak Wa inna ma'amilu hamad du'aihi Namun aku hanya memikirkan doa Yang kupikirkan adalah doanya Bukan apakah punya doa atau tidak Kenapa? Fa'idha ulhim tu doa Fa'inal ijabata ma'ahu Karena jika aku diberi ilham untuk berdoa Maka punya doa itu jelas mengiringinya Namun kata muhakik Aku tidak menemukan referensi tentang Dimanakah perkataan Umar ini <coughs> Dan perkataan ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Ad-Dawah Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk memberi kenyang pada seorang hamba, au yarwihi atau menghilangkan dahaga dari seorang hamba, maka Allah akan berikan ilham padanya untuk makan atau minum, untuk minum. Dan jika Allah ingin untuk menerima tobat seorang hamba, maka Allah berikan ilham pada hamba tersebut untuk bertobat fayatubu alaih lalu Allah menerima bebannya. Dan jika Allah ingin untuk menyayangi seorang hamba dan masukkan yang dalam surga, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal penduduk surga. Maka kehendak Allah iktadat menuntut adanya kebaikan-kebaikan ini dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan untuknya. Sebagaimana kehendak Allah iktadat menuntut adanya masuk surga dengan sebab amal soleh adanya anak bilwat'i dengan sebab hubungan badan dan adanya seorang itu mendapatkan ilmu ditaklim karena diajar ilmu maka awal perkara dari Allah dan selesainya perkara juga Allah atas Allah bukanlah hamba itu sendiri yang memberi pengaruh muasir filah firab memberikan pengaruh kepada Allah dan memberikan pengaruh dalam kerajaan Allah akan tapi Allah lah yang muasir memberikan pengaruh dalam kerajaannya dan Allah lah yang menjadikan doa hambanya sebagai sebab eh, mayuriduhu subhanahu minal qadha ketetapan yang Allah inginkan Bagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi Wahai Rasulullah Apa pendapatmu tentang berubah Tentang obat Tentang tadawi pihak Apakah kami boleh berubah dengannya Dan apa pendapatmu tentang ya Yang kami minta agar diruqyah Wattaqi nattaqiha dan apa pendapatmu tentang pencegahan ya kami melakukannya lihat footnote Taki di sini terus segala sesuatu yang jika sebab lili koyak untuk perlindungan boleh jadi dari sakit dari musuh yaitu tameng atau semacamnya. Nabi apa pendapat tentang tameng yang kami gunakan ketika perang? Apakah itu ada manfaatnya? hal taruddu min qadarillahi syai'an apakah tameng obat itu bisa menolak ketetapan Allah sedikit pun maka Nabi mengatakan obat tameng perang dan semacamnya adalah dia min qadarillahi adalah bagian dari takdir Allah mengilhamkan orang untuk berdoa, kalau mengilhamkan orang untuk e, minum obat, dan Allah yang menetapkan bahasanya obat itu menjadi sebab sembuh. Dari sini dilihatkan oleh Tirmidzi, kata Tirmidzi Hasan Sahih. Wa dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan punya doa dan cobaan ayal eh, taqiyani sungguh keduanya bertemu Fayatalijani baina sama Iwal ardi lalu keduanya bergulat di antara langit dan bumi. Dan footnote dikeluarkan oleh hakim namun senyap balak. Layan nah, dia sungguh turun Lalu berjumpa dengan doa Akhirnya keduanya bergulat sampai yang kiamat Kata hakim itu sahih Sahih sanatnya Fadha fi doa Maka ini adalah tentang doa Yang doa merupakan adalah dalil ya, eh, hadis-hadis tadi adalah Dalil bacanya doa adalah sebab fi husulil matlub terwujudnya apa yang diinginkan. Wa a'lam min hadha dan lebih tinggi lagi dari hal ini adalah apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Bahasanya riba Allah, gembira Allah dan tertawanya Allah ada disebabkan amal hamba-hambanya, amal-amal soleh hambanya. Sebagaimana terdapat dalam banyak nas. Demikian juga marah dan muka Allah. Dan kami telah memper, eh, menjelaskan panjang lebar masalah ini di kitab yang lain. Dan kami telah jelaskan malina sifi minal makolat pendapat-pendapat manusia tentang masalah ini wal itirob dan kebingungan manusia tentang memahami hal ini. Doa itu manfaat apa tidak? itu maka apa yang diandaikan minal adiyah al manhi anha tentang doa yang terlarang namun menjadi sebab fakot takut hamal kalamu alaihi maka telah kita bicarakan bagaimana kamu memahaminya yaitu doa yang terlarang itu tidaklah menghalangi untuk dia menjadi sebab perbuatan yang terlarang itu tidaklah menghalangi dia untuk menjadi sebab. Ini doa yang terlarang menjadi sebab terkabulnya. Ada doa orang yang minta supaya dia azab di dunia, ini doa yang terlarang, non terkabul. Namun terkabulnya doa ini tidaklah menunjukkan benarnya, bukanlah dalil benarnya perbuatan ini bukanlah dalil benarnya perbuatan yang terlarang ini perbuatan terlarang tetap terlarang meskipun boleh jadi menjadi sebab terwujudnya suatu hal nah, maka kita katakan doa yang terlarang itu adalah boleh jadi jadi sebab boleh jadi bisa menjadi sebab kita katakan boleh jadi artinya tidak mesti fa'amma ghalibu hadil adhiya maka beliau katakan mayoritas doa-doa ini yaitu doa yang tidak disyariatkan fala takun ya sabab fi usulil makhluk bukanlah sebab terwujudnya apa yang diinginkan wala juz'an minhu bukan bagian darinya walau ilam dari keadaan tidak pula diketahui tidaklah diyakini dikira secara pasti hal tersebut Bali tawaham wahman kadiba namun cuma sekedar salah sangka yang dusta. Semacam nada sama on sama pasti. Fa'ina sahih maka terdapat hadis yang sahih dari Ibnu Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nadar. Nabi mengatakan sunnya nadar dalam mendatangkan kebaikan. Inna maistafaju bihi minal bakhil Sebenarnya fungsi nadar itu adalah supaya Orang yang pelit beramal mau beramal Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW Nabi mengatakan Inna nazra la yukaribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu nazar itu tidaklah mendekatkan seorang manusia sedikit pun dari sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Artinya nazar bukanlah sebab apa yang tidak Allah takdirkan menjadi Allah takdirkan. Walakinan nazar yuafikul qadara namun yang benar kok ada orang bernazar kok kemudian berhasil Maka yang benar Walakin nadra yuwafiqul qadar Nazarnya ketika itu pas memang ngepasi Bertepatan dengan takdirnya ya nazar ingin lulus Bertepatan dengan memang takdirnya dia sudah lulus fayukhaju bidzalika minal bakhil maka dikeluarkanlah amal dari seorang yang pelit beramal malam yakun al bakhilu yuridu ayukhija itu satu amal yang sebenarnya si bakhil ini tidaklah ingin mengeluarkannya maka dia jadilah dia mengeluarkan harta untuk bersedekah yang pada yang seandainya tanpa nazar dia tidak akan mengeluarkan hartanya ayat ya, 44 hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Fasdan nazar itu cuma berketepatan dengan takdir sehingga akhirnya mau tidak mau orang yang bernazar tersebut harus berapa? Fakat akbar Nabi maka Nabi memberitakan bahwa nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan dan nazar bukalah salah satu sebab datangnya kebaikan atau sebab tertegahnya keburukan aslan sama sekali. Kok orang itu bernazar kok kabul? Ini namanya wafikul qadar. Itu cuma bertepatan dengan takdir. Muafakotan ya, sungguh-sungguh benar-benar bertepatan. Sebagaimana sebab-sebab yang lain bertepatan dengan takdir. Maka dikeluarkanlah amal dari si bakhil ini hina izin pada saat itu. Yang si baril ini tidak akan mengeluarkannya. ke Kebeladalika sebelum sebelum ada nada. Wa meskipun demikian maka engkau lihat orang-orang yang yuhkauna diceritakan bahasanya mereka terjumus dalam kesulitan lalu mereka nazarunat nuzuran bernada yang nazar itu menghilangkan kesulitan mereka mayoritasnya atau mendekati mayoritas maka mayoritas orang yang bebas dari kesulitan gara-gara nazar itu mayoritasnya atau mendekati mayoritas adalah para kuburiyun. Itu katakan mayoritas orang yang bebas dari kesulitan gara-gara nazar itu mayoritas adalah kuburiyun. Mayoritasnya adalah minal ladina adalah bagian dari orang-orang yang beranggapan bahasanya jika mereka berdoa di dekat kubur atau selainnya maka akan terkabulah hajat mereka. Bahkan kebanyakan tertipunya orang-orang yang menyesatkan adalah gara-gara itu. Mereka bernadar kepada kubur, mereka pemuja kubur, kemudian kabul. Hanya mereka semakin mantap dengan sesatnya. Sarat an maka jadilah nazar yang haram, yaitu nazar kepada selain Allah nazar yang haram menurut syariat itu menjadi sumber penghasilan, sumber makan bagi banyak sadana, para juru kunci makam, wal mujawiri dan para penunggu makan, wal akifin dan orang-orang yang iktikaf di dekat sebagian masjid dan yang lainnya. Maka mereka memakan minal amwal para juru kunci ini memakan harta manusia syai'an kathira dan jumlah yang banyak Waulai karena dirun dan orang mereka mereka orang yang bernazar. Salah satu dari mereka mengatakan aku sakit lalu aku bernazar. Yang lainnya mengatakan kharaja alayya muharibun datang menyerangku al muharibun para perampok lalu aku bernada Yang lain mengatakan rokibul Bahra aku naik kapal khawatir tenggelam maka aku bernada Yang lain mengatakan aku di penjara lalu aku bernada Yang lain mengatakan asobat nifakoh aku jatuh miskin lalu aku bernada Wakat koma binufusim dan ada dalam hati mereka. Bahasanya nazar dia sabab ada sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Dan bisa mencegah marhubihim apa yang mereka takutkan. Padahal asadik al-masduq yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan asadik artinya adalah orang yang berkata jujur Masduk artinya orang yang mendapatkan berita yang jujur Yaitu berita wahyu Ada orang menerjemahkan masduk dengan yang dibenarkan Itu keliru Sotik artinya orang yang mengatakan hal yang benar Masduk artinya orang yang mendapatkan berita yang benar Telah memberitakan bahasa nazar ketaatan kepada Allah orang ada sakit nanti mau sedekah ikhlas karena Allah atau mau nanti mau baca Quran sekian juz Bagaimana lagi jika maksiat? Fadlah lebih-lebih jika maksiat pada Allah bukanlah sebab untuk terwujudnya kebaikan. Terwujudnya nikmat. Ya, Nabi mengatakan pada Orang yang bernadar itu punya keyakinan Nadar itu jadi sebab terwujudnya Nikmat Padahal Nabi memberitakan, Nadar taat Nadar membaca Quran Nadar mau sholat Nadar mau puasa Laisa sababan bukanlah sebab terwujudnya kebaikan Jika nadar taat saja bukan sebab terwujudnya kebaikan Bagaimana lagi dengan nadar maksiat atau nadar syirik wa inamal khair hanyalah kebaikan yaitu nikmat yang terwujud linazir bagi orang yang bernadar itu cuma kebetulan mencocoki yuafikuhu muwafaqata cuma kebetulan mencocoki kama yuafiku sairul asbab bagaimana sebab-sebab yang lain mencocoki takdir Fama hadil adhiya khairu masu'ah maka doa-doa ini yaitu doa-doa yang tidak disyariatkan fil matluk untuk terwujudnya apa yang diinginkan biaksar lebih banyak daripada uh, nazar fil matluk dalam mewujudkan apa yang diinginkan maka beliau, kata, beliau jadikan nazar itu sebagai kias untuk doa-doa yang terlarang doa-doa yang tidak disyariatkan itu mungkin jadi sebab terwujudnya apa yang diinginkan dan apa yang diminta. Dan ini tidak jauh beda. Sebagaimana nazar syirik itu menjadi setelah nazar kok ternyata apa yang dinazarkan terwujud. Maka sebagaimana nazar itu menjadi nampaknya menjadi sebab datangnya nikmat itu adalah karena kebetulan bercocokan dengan takdir maka demikian juga doa-doa yang tidak disyariatkan. Balta jitu kafiron bahkan kau banyak dari manusia mengatakan Senyata tempat A wal masyhad fulani dan kubur wali A wal kubur fulani atau ya kubur saja nggak perlu pakai wali kubur A itu yak balun nadra menerima nadar artinya mereka bernadar untuknya satu nadar mereka akan bernadar satu hal jika hajat mereka terkabul ternyata kudiat hajat mereka terkabul. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya doa di dekat kubur A atau kubur wali A atau kubur A adalah doa yang mustajab. Artinya mereka berdoa di sana sekali lalu mereka melihat apa dampak dari dampak dari doa yaitu ijabah terkabulnya doa. Bahkan Izakan al-mubtilun jika ahli batil yudifun menambahkan Qada'a hawajihim terwujudnya hajat mereka Ila khususi nazar maksiat Adalah khusus untuk nazar maksiat ahlul batil berkeyakinan bahasanya nazar mereka hanya nazar mereka lah yang bisa menjadikan sebab terwujudnya hajat mereka pada itu adalah nazar maksiat. Padahal jinsan nazri nazar secara umum tidak nazar taat apalagi nazar maksiat itu tidak punya pengaruh. La atar tidak memiliki pengaruh dalam terkabulnya apa yang diinginkan. tersebut maka tidaklah aneh dari mereka ahlul batil jika mereka tambahkan bahasanya terwujudnya keinginan mereka itu mereka khususkan untuk doa di tempat yang tidak ada kekhususan untuk berdoa di sana dalam syariat. Karena jenis doa di sini adalah memiliki pengaruh maka ditambahkan doa ini pada tempat tertentu satu hal yang mungkin berbeda dengan jenis nazar maka jenis nazar itu tidak punya pengaruh semua nazar itu tidak punya pengaruh terwujudnya apa yang diinginkan nazar taat ataupun nazar maksiat dan ahlul batil menjadikan nazar maksiat itu menjadi sebab terwujudnya hajat. Ini satu hal yang tidak aneh. Jika hal ini adalah demikian mereka lakukan, yaitu nazar itu nazar maksiat menjadi sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan, maka tidak aneh jika mereka mengatakan bersihnya doa di tempat tertentu menjadi sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Karena yang nazar saja yang mereka katakan jadi sebab. Padahal jenis nazar itu bukanlah sebab secara mutlak, berbeda dengan jenis doa. Maka doa itu secara umum doa itu adalah sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Lihat footnote 9 Halaman 32 Di salah satu makhtutat Dijumpai ada hamish Ada keterangan bawah Ada nasu demikian teksnya Ada seorang bernama Daud atau Bib mengatakan Hadil bid'ah Bid'ah ini asal muasalnya adalah dari Yahudi bernazar, meyakini nazar itu menjadi sebab asal masalnya dari Yahudi. Maka sendiri orang Yahudi itu bernazar fi kulli Dalam semua hal yang menimpa mereka, ada apa aja mereka nazar. Itu kebiasaan Yahudi. Sama-sama dikatakan pada salah satu mereka, ayo sholat, ayo puasa, ayo sedekah. Maka mereka mengatakan, tidak mau. akan tapi benadalah untuk tempat A oleh ajus fulaniyah atau untuk perempuan tua B dan semacam itu mereka mau dan sebagian kaum muslimin yang bodoh membantu mereka dalam hal ini sampai-sampai aku mengetahui ada syekhan min masyayikhil muslimin masyurin. seorang yang dianggap dituakan selain dianggap tokoh kaum muslimin yang terkenal bernazar untuk memberikan minyak untuk gereja alatilahum yang merupakan milik mereka milik orang kafir dan orang kafir itu mengatakan beranggapan anna halil khidir Biasanya gereja ini adalah gerejanya Khidir salam, di, eh, di kampung Juwebir Kata Syekh tersebut, tu zalika. Aku coba memberi nazar untuk gereja ini. tuhu najiha. Maka aku jumpai nazarnya berhasil. Maka ini adalah orang bodoh, orang Islam yang bodoh yang membantu mereka di amri dinihim membantu orang kafir dalam urusan dalam agamanya orang kafir. Wal intinya atau kesimpulannya dan maksudnya off, hendaklah diketahui bahasa setan idza zayyana lahum jika membuat indah untuk mereka nisbatal athar kaitan antara dampak untuk menisbatkan dampak ila ma la pada sesuatu yang tidak bisa memberikan pengaruh secara jenis tidak pula secara sifat Fanisbatuhu ila wasfin Maka jika setan menisbatkan pengaruh kepada sifat Qasabata ta'tiruhu Ta'tiru nau'ihi yang telah memang benar-benar ada pengaruh jenisnya Aula maka itu lebih layak untuk dia dihiaskan oleh setan. Kemudian kamalam yakun sebagaimana tidaklah keyakinan mereka tersebut adalah keyakinan yang benar, maka dalika maka demikian pula hal ini. Karena dua-duanya melisi saya. Nazar itu jenisnya, maunya tidak memiliki akal. Ini sama ahlul batil ditambah lagi. Nazar di tempat A itu mustajab. Padahal nazarnya sendiri itu tidak memberikan asal Apalagi ditambah wasfan nazar di tempat A. Itu memberikan asal Dari mana ke orang itu bisa sepanjang ini? Ini adalah tazin dari setan. Ini tipuan setan setan bisa menipu orang orang yang sesat, orang-orang yang dia sesatkan untuk meyakini bahasanya suatu perkara yang jenisnya itu tidak memiliki pengaruh yaitu nazar kemudian mereka tambahi dengan bisikan setan nazar di tempat A di kuburan A itu memberikan pengaruh maka jika setan membuat tipuan untuk masalah doa, maka itu lebih gampang lagi. Karena dia telah berhasil membuat tipuan tentang masalah nazar, maka untuk masalah doa lebih gampang lagi. Kalau nazar itu jenisnya memberi pengaruh, naunya memberikan pengaruh, manfaat, menjadi sebab kebaikan, sebab nikmat. Maka setan menyesatkan manusia dengan dikasih tambahan doa di dekat kubur A itu mustajab ini lebih gampang jika setan uh, eh, ini menyesatkan manusia dengan mas dalam masalah doa ini lebih gampang karena setan telah berhasil menyesatkan manusia dalam masalah nazar maka disini katakan aula ayuzayana lahu Maka untuk masalah doa maka lebih gampang lagi. Maka sebagaimana keyakinan itu yaitu masalah nazar itu bukanlah keyakinan yang benar, maka demikian juga masalah doa. apa yang kita katakan tentang orang yang beranggapan bahasa nazar itu memiliki pengaruh? Oh ini nggak benar. Gimana kalau nazar di tempat A memiliki pengaruh? Oh ini jelas lebih tidak benar. Orang nazar aja sudah tidak benar. Gimana kalau orang itu beranggapan bahasanya doa di kubur A? Itu bisa memberikan pengaruh. Maka dalika, maka sudah, maka sama semacam ini karena keduanya adalah menyelisih syariat